Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah.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 قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة وأن ترى الكفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانطلق فأجبنا وليا ثم قال لي يا أمة يا أمة ثم انطلق ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا أمة أتدري من السائل قل الله ورسوله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه البخاري ومسلم Rawahu Rawahu Muslimun. Barakallahu fikum ahsan. Naam insyaallah taala besok siapa ya kemarin? Antum siap? Antum hasil pertama siap? Tafadhol. Bismillah. Naam. Ana Saburi. Ayo. Nah, Barakallahu fikum. Jadi kalau ringkas lang mutafakun alaih itu enggak masalah. Nah, insya, insya Allah taala untuk yang berikutnya, kalau misalkan belum bisa utuh untuk hadis Jibril, separuh dulu nggak masalah. Nah, barakallahu fikum, Jadi besok siap separuh. Tayib nah insyaallah besok antum ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala penjelasan beliau terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah atau terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah yang mana terakhir kita masih seputar pembahasan mengenai Islam dan iman. Perhatikan baik-baik. Islam dan iman itu ada kaidah penting di situ apabila disebutkan bersamaan dan bersendirian. Kaidahnya idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Itu kaidah penting yang perlu antum perhatikan. Apabila lafaz iman dan Islam bersatu di sebuah tempat satu dalil misalkan di situ ada iman dan Islam, lafaz iman dan lafaz Islam berarti apa? Iftaraqa, maknanya beda-beda. Islam memiliki makna sendiri yaitu amalan-amalan dohir, iman memiliki makna sendiri yaitu amalan-amalan batin. Itu kalau disebutkan bersamaan dalam satu tempat. Paham? Yang kedua, wa idaftaraqa istama'a. Namun apabila lafaz Islam dan iman disebutkan secara terpisah, secara apa? terpisah, maka maknanya saling apa? saling melengkapi. Islam itu iman, iman itu Islam itu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi maknanya berkumpul. Kalau terpisah lafadznya, maknanya berkumpul. Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Paham? Contohnya di dalam hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu memiliki kurang lebihnya 70 sekian cabang. Nah, di dalam hadis ini lafaz iman bukan? Sendiri atau enggak? Sendiri. Ternyata di dalam iman ini maknanya Islam juga. Buktinya apa? Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Nah, ucapan la ilaha illallah amalan zahir atau batin? Zahir, Islam berarti. Paham belum cara memahami hadis tersebut? Naam. Jadi ingat-ingat ya kaidahnya tadi apabila lapat iman dan Islam itu terpisah pada beda tempat itu enggak satu tempat, maknanya saling apa? Saling na'barakallahu fikum melengkapi. Maksudnya saling masuk memasuki. Islam itu iman, iman itu Islam. Paham maksudnya? Tapi kalau disebutkan dalam satu tempat, Islam memiliki makna sendiri, iman memiliki makna sendiri. Dalilnya mana? Hadis Jibril. Di dalam hadis Jibril ada lafaz iman enggak? Nah, ada lafaz Islam atau tidak? disebutkan dalam satu tempat. Berarti iman amalan-amalan batin, Islam amalan-amalan zahir. Mafhum? Kaidahnya apa tadi? Naam. Ha? Idza iftaraqa istama'a wa idza istama'a iftaraqa. Ada alifnya itu ya. Nah, artinya apa? Dua lafaz tersebut apabila berkumpul maknanya berbeda-beda. Paham? Tapi dua lafaz tersebut apabila terpisah maknanya saling nah melengkapi. maaf soalnya ya. Paham soal ini ya? Nah, barakallahu fikum. Hal ini tentunya perlu diperhatikan karena berkaitan dengan apa yang akan kita baca. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala wa amma idza dzukira ahaduhuma wahdah dakhala al akhar. Dan adapun apabila salah satu di antara lafaz tersebut disebutkan secara sendiri-sendiri, maka yang satunya saling memasuki yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Islam itu ya iman, iman itu ya Islam itu loh. Paham? Na'am barakallahu fikum. Fa idza dzukira al-Islam wahdah dakhala fihi iman Maka apabila Islam itu disebutkan secara sendirian, maka masuk pula di dalamnya iman. Li'annahu la yakunu islaman sahihan illa bil iman. Dikarenakan yang namanya Islam itu tidaklah dikatakan sahih. Perhatikan, iman itu tidak dikatakan benar kecuali harus apa? Naam, Islam itu tidak dikatakan benar kecuali harus ada iman. Wa idza dzukira al wahda, wahdah dakhala fihi islam Dan sebaliknya, apabila lafaz iman itu disebutkan secara sendirian, maka masuk di dalamnya al-Islam. Mahfum masalah ini ya? Naam. Li'annahu la yakunu imanan sahihan illa bil Islam, karena yang namanya keimanan yang sahih itu tidak akan terwujudkan kecuali dengan Islam. Mahfum? Ewa eh, na'am barakallahu fikum. Fala Buddha min istima'il amrain. maka harus terkumpul padanya dua perkara tersebut, iman dan Islam. Kalau Islam tak tanpa iman ya enggak cukup. Paham ya? Konsekuensinya kalau orang itu muslim harus memiliki apa? Dasar keimanan. Tapi kalau dia mukmin ya tentunya Islam. Agamanya itu. Nah, barakallahu fikum. Karena enggak diterima keimanan tanpa Islaman itu. Wala yang ahatuhuma dunal akhar dan tidaklah bermanfaat salah satu di antara keduanya tanpa adanya yang lain. Maksudnya Islam saja enggak bermanfaat, iman saja tidak bermanfaat pula. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azani wazakumullah. Naam. Perhatikan baik-baik ya. Naam. Fala Islam biduni iman, maka enggak ada Islam tanpa iman. Wala nabi biduni Islam tanpa Na'am barakallahu fikum, tidak ada iman tanpa keislaman. Jadi dibolak-balik pun seperti itu. Kalau Islam saja tanpa iman enggak ada. Atau iman saja tanpa Islam juga tidak ada. Terus bagaimana kaidahnya? Kullu muslimin mu'minun wa kullu mu'minin muslimun. Paham ya? Setiap orang yang beriman itu mesti muslim dia. Paham ya? Seharusnya seperti itu konsekuensinya. Dan setiap muslim dia juga mukmin, maksudnya punya dasar ke keimanan. Oleh karena itu orang-orang Badui ketika mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna, ketika orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman, Na barakallahu fiikum qalatul arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian tuh belum beriman dengan iman yang sempurna. Tapi ucapkanlah kami telah berislam. Karena kalau berislam itu mesti dia punya dasar keimanan. Kalau enggak punya dasar keimanan sama sekali ya telah terjatuh dalam apa? kekufuran. Jadi hati-hati barakallahu fiikum. Naam jangan sampai kita keliru di dalam memahami hal seperti ini. Naam. Seperti hadis yang sering kita dengar Naam la yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina ketika dia berzina kemudian dalam karena beriman. Itu maksudnya apa? Yang ditiadakan itu kesempurnaan imannya. Bukan iman secara total. Karena kalau kita meniadakan iman secara total berarti apa? Dia kafir. Padahal pelaku dosa besar kafir enggak? Enggak kafir. Pelaku dosa besar bagaimana imannya? Hilang gitu. Tapi berkurang keimanannya. Orangnya dijuluki dengan apa? Mukminun naqisul iman. Dia beriman tapi berkurang keimanannya. Pelaku dosa besar di akhirat kekal di dalam neraka enggak? Pelaku dosa besar kekal? Kekal enggak? Tapi apa? Disiksa sesuai dengan Tidak ya tepat cuman pengen yang simple. Pelaku dosa besar di akhirat bagaimana? Tahta masyiatillah. Simple aja. Di bawah kehendak Allah taala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah taala menghendaki mengazab, akan mengazabnya. Namun jika Allah taala menghendaki untuk mengampuni akan diampuni. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi pelaku dosa besar itu tidak apa? Tidak kekal di dalam api neraka. Yang mengatakan kekal siapa? Khawarij dan Mu'tazilah, kelompok sesat yang harus kita hindari. Ikhwani fi din, azani wasakumullah, perhatikan baik-baik. <clears throat> Kita lihat berikutnya kata beliau, yakni la takfil a'malu dhahirah an a'malil qalb. Maksudnya enggak cukup amalan-amalan dohir itu tanpa amalan hati. dohirnya baik menampakkan tapi hatinya jelek jangan. Upayakan semaksimal mungkin yang namanya dohir tersebut cermin daripada apa? amalan hatinya. Hatinya baik, maka diungkapkan dengan amalan yang baik juga. Seperti itu. Jangan sekedar amalan doirnya saja yang baik. Hatinya jelek jangan. Nanti seperti orang-orang apa? Munafikin. Ya kan? Menampakkan keislaman menyembunyikan apa? Kekufuran. Allahu musta'an. Wala takfi a'malul kalbi an amali dhahirah dan enggak cukup juga amalan hati tanpa amalan dhahirah. Karena yang namanya konsekuensi keimanan nutqun bil lisan wa i'tiqadun wa amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman seorang itu tidak stabil. Tidak terus tinggi terus, terkadang naik, terkadang turun. Paham ya? Sesuai dengan kadar enam amalan yang dia lakukan. Kalau amalan maksiat yang dia lakukan turun imannya. Nah, tapi kalau amalan ketaatan yang dia lakukan naik imannya. Mafhum insyaallah ya? jangan sampai keliru. Naam. Wa min sama sama itu hunaka. Nah, ini termasuk salah satu dorof dorof tempat ya, dorof zaman atau makan, kalau tempat tadi. Kalau dorof yang menunjukkan tempat itu zaman atau makan? Makan. Nah, sama artinya hunaka artinya. Wa min sama ay wa min hunaka. Dan dari sanalah qala ulama berkata para ulama Innal Islama wal imana idza dzukira jami'an iftaraqa fil ma'na. Penting sekali ini ya kalau yang nah punya stabilo stabilo. Kalau yang enggak punya stabilo ya paling minim ditandai karena ini kok ada penting, sering muncul. Sesungguhnya Islam dan iman idza dzukira jami'an iftaraqa fil ma'na. Apabila dua-dua lafaz tersebut disebutkan dalam satu tempat bersamaan maka maknanya berbeda-beda. Mafhum? Seperti dalam hadis Jibril. Berapa tempat? Satu tempat hadis Jibril. Disebutkan ada iman, ada Islam. Berarti maknanya apa? Ya jelas berbeda iman amalan dohir atau amalan batin. Batin, Islam amalan dohir karena sebutkan dalam satu tempat. Seperti itu caranya. Wa fayufassarul Islam bikada wa yufassarul iman bikada. Maka ditafsirkan, dijelaskan Islam maknanya seperti ini. Dijelaskan iman maknanya seperti ini. Itu kalau disebutkan dalam apa satu tempatnya, wa idza dzukira ahaduhuma faqad dakhala fihil akhar. Namun apabila salah satu di antara iman dan Islam tersebut disebutkan sendiri-sendiri, maka saling naam yang apa saling memasuki. Maksudnya apa? Maksudnya iman ya Islam, Islam ya iman. Paham salahnya? Itu kalau disebutkan apa? sendiri-sendiri. Nah, beda tempat gitu intinya. Maaf salah ya. Ewana na'am barakallahu fikum. Buktinya apa buktinya? Buktinya adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa lisanih. Fa in lam yastati' fa wa dhalika ad'aful iman. Paham ya? Ad'aful iman. Ada lafaz iman di situ? Di situ padahal amalan dohir bukan? Dohir-dohir semua ada di situ. Nah barakallahu fikum. Ingkar mungkar pertama kalau mampu dengan apa? dengan tangan, kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati. Itulah selemah-lemahnya keimanan. Mahum soalnya ya? Nah, barakallahu kum Jadi perlu diperhatikan baik-baik karena apa? Karena yang namanya na'am kaidah seperti ini terkadang digunakan untuk albir, kemudian at eh, albir wa taqwa, kemudian juga al-faqir wal miskin. Itu nanti kaidahnya sama. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Itu penting sekali. Nanti akan kita lewati insyaallah taala. Kita lihat. Wa ya'ti hina idzin hukmu murtakibil kabirah min kaba'iriz dzunub allati hiya duna syirki. Dan datang pula lah pada waktu itu pula hukum pelaku dosa besar dari apa? Dari dosa-dosa besar yang ada. Allati hiya duna syirki yaitu dosa besar yang di bawah apa? kesyirikan. Karena dosa besar itu ada yang paling besar gitu loh. Jadi dosa besar itu udah besar, ada juga yang akbar. Dosa besar yang paling besar ada juga. Oleh karena itu segenap para sahabat saat itu ditanya oleh Rasulullah, "Ala ukhbirukum bi di kaba'ir? Ala unabbiukum bi di kaba'ir?" Apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan tentu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Al-isyraku billah. Nah, berbuat syirik kepada Allah taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dosa besar yang paling besar itu. Kemudian apa? hukukul walidain durhaka kepada kedua orang tua wani bahasa Jawanya berani dia sama orang tuanya disuruh bantah nolak bangkang ya, disuruh belikan sesuatu yang kira-kira adalah sesuatu yang baik dia uff misalkan gak mau nyuruh-nyuruh nah, bayangkan padahal sama orang tuanya jangan sama orang tua itu harus taat berbakti nurut pada perkara-perkara yang baik perkara yang Nah, barakallahu fikum tidak berseberangan dengan syariat. Tapi kalau perkara yang jelek, perkara yang haram, sini nak tolong belikan Bapak rokok satu bungkus misalkan. Perhatikan baik-baik, tolong belikan apa? Bapak rokok satu bungkus. Wasiat, Pak. Sami'na wa ta'ana katanya. Karena merintahkan orang tua. Lihat dulu perintahnya bagaimana? Perintahnya perintah yang baik atau yang jelek? Hati-hati. Kalau jelek jangan ditaati. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa ma laysa ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu menyuruh memaksa dirimu untuk berbuat kesyirikan kepada Allah taala yang tentunya kamu tidak punya ilmunya tentang hal tersebut, jangan sekali-kali kamu mentaati keduanya. Karena perkara syirik perkara haram enggak? Haram, maksiat enggak boleh. Nah, barakallahu fikum tidak semua perintah orang tua kita turutin. Lihat dulu perintahnya bagaimana? Baik atau tidak? Tapi kalau perintah baik kok dia nolak jangan. Fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul qawlan karima. Nah, artinya apa? Jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada orang tuamu uff ucapan yang mengandung unsur hardikan yang menyakitkan. Mengucapkan uff ada dilarang apalagi nendang. Paham ya? Karena apa? Lebih parah. Ini kias namanya ya kias ya ucapan ofa ada dilarang apalagi nendang kalau ucapan of yang disakiti apa hatinya kalau nendang Dua-duanya, hati dan badannya. Paham ya? Ini namanya kias ya. Kias apa kemarin? Kias aulawi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum lebih aula lagi kalau nendang. Karena kalau kita tendang yang sakit hati dan badannya. Tapi kalau uf itu kemungkinan besar sakit hatinya. Nah, jadi hati-hati ya, jangan berani sama orang tua, apalagi ibu. Berkali-kali anak sarankan ya, ibu itu sangat besar sekali perannya Nah, ibu kita barakallahu fikum kita dulu dikandung, kita dulu tuh nggak mungkin langsung keluar gitu aja. Ya melalui proses di dalam perut ibu kita, bang ya, jangan berani kemudian bentak-bentak di hadapannya. Nah, jangan barakallahu fikum. Ingat baik-baik ibu kita yang dulu telah mengandung kita ya, mengasuh kita, melahirkan kita. Setelah dilahirkan enggak dibiarkan itu, disusui, bayangkan barakallahu fikum. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang durhaka Nah barakallahu fikum para durhaka, nah para durhaka orang-orang yang durhaka, nah barakallahu fikum itu justru mereka sebenarnya apa? Kenapa enggak sadar nggak ingat ketika masih kecilnya? nanti diasuh, nangis, digendong sama ibunya. Paham ya? Ketika dalam kandungan dirawat bagaimana jangan sampai keguguran. Tapi ketika dilahirkan durhaka. Allah musta'an. Nah, ini sekedar sambungan mengenai apa? Mengenai dosa-dosa besar itu yang paling besar adalah berbuat kesyirikan Kedua adalah uququl walidain, yang ketiga apa? Kauluzur. zur. Naam, qauluz ucapan yang dusta, ucapan yang palsu, sumpah palsu masuk juga dalam itu. Demi Allah ini kulaannya aja nggak boleh 40 ribu. Padahal cuma 30 ribu. Bayangkan itu. Untuk apa? Biar harganya naik. Paham ya? Ini madunya asli ini. Paham ya? Contoh aja ya. Nah kalau fikum yang selain madu yang enggak masalah lah. Contoh aja, ini madunya asli ini. Demi Allah, Kulaannya itu nggak boleh sekilo 40 ribu misalkan. Padahal misalkan teman 30 ribu. Misalkan ya ini contoh yang ucapan yang palsu seperti itu. Jadi dia berani sumpah. Berani sumpah ya, hati-hati. Nah, barakallahu fikum ucapan yang dusta, ucapan yang tidak benar. Nah, barakallahu fikum itu hindari karena termasuk dusta besar yang paling besar. Naam. Ikhwani fi din azakumullah kita lihat sini. Nah. Hal yukalulahu muslimun au yukalulahu mu'minah. sekarang masalah pelaku dosa besar ini mukmin atau muslim? Muncullah kelompok apa? Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah siapa pemimpinnya? Eh, Wasun Atha al mutazilah al Ghazal. Wasun Atha ini pandai bicara dia. Eh, perhatikan baik-baik, Wasun Atha pandai bicara. Kalau ngomong enggak usah tanya sudah. Tapi enggak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Paham ya? Enggak bisa mengucapkan huruf apa? Atha ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu Wasil bin Atha al-Mu'tazili punya teman. Teman setia dia juga menyebarkan pemikiran Mu'tazilah siapa? Amr bin Ubaid. Ahsantum barakallahu fikum mengatakan pelaku dosa besar enggak mukmin, enggak kafir. Fi manzilah baina manzilatain. Allahu musta'an. Fi manzilah baina manzilatain. Awal mulanya dulu, kisahnya sebenarnya panjang lebarnya ketika di majelisnya Al Imam Hasan Nah, barakallahu fikum Al-Basri rahimahullahu taala. Disitulah dia naam bergaya. Ada orang bertanya, "Ya Imam, mahuk musahibil kabirah?" Wahai Imam, maksudnya ditanya itu Imam Hasan Basri. Apa hukumnya pelaku dosa besar? Langsung dia berdiri tiba-tiba. Padahal al-imam ini sudah mau berdiri, tapi dia berdiri duluan. Sahibul kabirah la mu'min wala kafir walakinahu man walakinahu fi manzilah baina manzilatain. Pelaku dosa besar enggak mukmin enggak kafir, tapi dia berada di antara dua tempat. Fi manzilah baina manzilatain Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahu musta'an. Akhirnya apa? Qad tazala. <clears throat> Wasilun Nah, kemudian wasil tersebut i'tazal, menyendiri dengan pemikiran tersebut. Hingga disebut dengan Mu'tazilah. Mafhum salah ya? Nah barakallahu fikum. Kelompok Mu'tazilah itu kelompok yang sangat nah barakallahu fikum, na'am jauh daripada syariat. Allah musta'an. Kemudian muncullah kelompok berikutnya, Khawarij. Ingat-ingat, Khawarij adalah apa? Bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam. Awwalu bid'atin dhaharat fil Islam bid'atul Khawarij. Bid'ah pertama kali muncul dalam agama Islam adalah bid'ahnya Khawarij. Siapa pelopornya? Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Namanya Dul Khuwaisirah At-Tamimi. Munculnya saat itu di zaman Rasulullah SAW bayangkan. Nah, melancang mulutnya. Berani dia mengatakan, "Iqdil ya Muhammad." Berbuat adil engkau Muhammad, enggak ngomong Rasulullah, sudah. Karena memang wataknya kayak gitu. Nah, di situ enggak sembarangan, di situ posisinya Rasulullah lagi bagi sebagian harta. Orang-orang baru masuk Islam dikasih harta yang agak banyak. Dalam rangka takliful qulub, melunakkan hati biar senang dengan Islam. Yang mungkin sudah lama-lama dari kalangan para sahabat dikasih sedikit. Nah, ini merasa enggak adil. Dia merasa enggak ada keadilan. Langsung dia mulutnya lancang mengatakan, adil eh, ya Muhammad." Berbuat adillah engkau ya Muhammad. Rasulullah pun marah seraya mengatakan, "Waman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh?" Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Di situ ada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Faruq. Terkenal beliau tuh kecemburuannya terhadap agama Islam itu kuat sekali. Mendengar ucapan seperti itu, na'am barakallahu fikum, na'am barakallahu fikum, mendengar ucapan seperti itu, marah dia karena merasa Rasulullah dilecehkan. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba baunuka Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Nah, Rasulullah mengatakan, "Da'u, biarkan, jangan." Jangan, jangan dipenggal. Nanti akan lahir orang-orang yang semisal dengan Dzul Khuwaisarah tersebut, sepemikiran, yaitu pemikiran Khawarij yang mereka identiknya apa? Yaqtuluna ahlal iman, yatrukuna ahlal ausan. Mereka itu membunuh orang-orang yang beriman dan justru meninggalkan para penyembah berhala. Bayangkan itu. Kebalikannya, Nah orang-orang khawarij zaman saat itu itu masih menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ibadahnya kuat, hingga para sahabatnya sepelekan ibadahnya, bayangkan itu. Itu khawarij zaman zaman itu ya. Nah khawarij zaman sekarang bagaimana? Pertentangan, paham ya? Celananya jeans, levis, nggak isbal, singkotnya sedikit itu ya, ikat-ikat itu, bawa ransel, meledakkan sana, meledakkan sini. Allah mesti Nggak hafal Al-Quran, nggak hafal As-Sunnah, boro-boro sholat lima waktu aja belum tentu. Tapi disemangati Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga Firdaus, langsung berangkat aja dia. Paham ya? Langsung meledakkan bom bunuh diri, bunuh diri itu ya. Allahul musta'an. Jadi khawarij zaman saat itu kita enggak muji kebaikan mereka, cuman dilihat dari kondisinya itu khawarij di saat itu itu masih mending dari sisi apa? perbuatan-perbuatan ritualannya itu tadi. Tapi khawarij zaman sekarang kan putus sendiri. Eh barakallahu fikum anak-anak muda, ABG ABG Nah, barakallahu fikum, singkatnya baru tumbuh sedikit misalkan, disemangati ayo surga Firdaus. Lah tiketnya mana? Tiketnya ada. La ilaha illallah katanya. Langsung aja dia. Nah, bawa ransel lengkap dengan bom-bom yang ada di situ, meledakkan di halayak ramai. Gereja-gereja dan semisalnya Allah musta'an. Nah, maghrur tertipu barakallahu fikum, Allah musta'an. Jadi, na'am disebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimatullah alaih, Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali, bukan Syekh Rabi' ya. Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahmatullah alaih, beliau punya syarah terhadap Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud. Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud yang kita baca ini beliau punya syarahnya. Disebutkan di awal-awal kitabnya itu mengenai keadaan Khawarij. Nah, Khawarij zaman eh, zaman saat itu itu bisa dikatakan nah masih ada mendingnya dari zaman zaman sekarang walaupun sama-sama parahnya. Nah, maksudnya mereka penghafal Al-Qur'an, sholatnya rajin, menyepelekan para sahabat, menyepelekan. Allah musta'an. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar Mereka tuh melewati agama itu bagaikan apa? Anak panah melewati buruannya. Jadi ada buruan anak panah tuh mengena itu lewat begitu saja enggak bekas, darahnya enggak nempel, dagingnya enggak nyangkut. Paham ya? Cuma lewat itu aja. Paham maksudnya ya? Yang namanya apa? Yang yang jelas barakallahu fikum itu adalah apa? Peringatan yang sangat besar mengenai enam bahayanya khawarij. Jadi hati-hati. Sekarang yang namanya khawarij itu enggak akan mengatakan anak khawarij, anak khawariji. Enggak menampakkan seperti itu, tapi benih-benih pemikirannya ada. Demo sana, demo sini, teriak sana, teriak sini, demonstrasi, kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan itu termasuk benih-benih khawarij. Allah musta'an. Ikhwani fi din azan wasakumullah kita lihat hal yukallahu muslimun aw yukallahu mu'min? Pelaku dosa besar dikatakan muslim atau mukmin? Aw la yukal muslim wala mu'min? Atau enggak dikatakan muslim wala mu'min? ahlu sunnati wal jamaah wal madhabil haq anna murtakibal kabirah allati duna syirkin yuqalul mu'min lakinnahu naqisul iman ini juga perlu digaris ini perlu ditandai yang punya kitabnya karena biar ingat terus melekat yang sudah melekat tambah melekat lagi yang belum melekat dilekatkan paham ya caranya gitu karena kadang-kadang ditanya berkali-kali bagaimana pelaku besar kafir nggak paham berarti Paham ya? Dan hati-hati ini masalah hukum ini enggak sembarangan. Naam. Jadi apa kata beliau? Ahlus sunnah wal jamaah dan pendapat yang benar bahwasanya pelaku dosa besar yang dibawa kesyirikan dikatakan mukmin. Dia mukmin, lakinnahu naqisul iman. Dia mukmin akan tapi berkurang keimanannya. Fal imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Maka iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jangan seperti kelompok apa? Murji'ah. Paham ya? Kelompok Murji'ah juga parah juga. Antara Murji'ah dan Khawarij itu bertolak belakang. Khawarij itu ekstrim, berlebihan di dalam meniadakan iman. Tapi kalau Murji'ah apa? Ekstrim berlebihan di dalam menetapkan keimanan. Pelaku dosa besar bagaimana? Mukminun kamilun iman. Pelaku dosa besar mukmin sempurna imannya, seperti imannya Jibril dan Mikail. Itu Murji'ah. Karena Murji'ah apa? tiga kelompok murjiah yang berbeda-beda murjiah al-fuqaha, murjiah al-karamiyah, murjiah al-jahmiyah, tiga-tiganya masih mengeluarkan iman eh, mengeluarkan dari definisi iman apa amalan. Amalan bukan termasuk bagian dari keimanan. Jadi iman bagaimana enggak perlu amalan. Nah, barakallah. fiikum cukup diucapkan la ilaha illallah cukup. Walaupun dia berzina, walaupun berzina, minum khamar, berjudi imannya sempurna. Wajib masuk surga katanya. Bayangkan itu. Itu pendapat apa tadi? Murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Yuakhiruna al-amal an mustamal iman. Mereka mengakhirkan, mengeluarkan amalan dari definisi iman. Ingat-ingat ya, jangan sampai keliru ya. Murji'ah itu dia berlebihan di dalam menetapkan keimanan bagi pelaku dosa besar. Khawarij sebaliknya, berlebihan di dalam meniadakan apa? keimanan dari pelaku dosa besar. Karena khawarij mempermisalkan keimanan itu bagaikan bilangan 10. 10 dikurangi 1 tinggal berapa? sembilan enggak dikatakan sepuluh lagi katanya. Pelaku dosa besar mukmin sekali melakukan dosa besar enggak mukmin lagi kafir. Allah musta'an itu pemikiran khawarij wal billah. Naam. Ikhwani fi din azan wasakumullah kama dalat ala dzalikal adillah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh dalil. Qala ta'ala Allah telah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim AYATU zadathum imana. Perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya orang-orang mukminin, mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, bergetar hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, justru semakin bertambah keimanan mereka. Ini menunjukkan iman itu bertambah. Jadi kaidahnya biar antum enggak bingung, semua dalil yang menunjukkan iman itu bertambah menunjukkan pula berkurang. Paham ya? Karena sesuatu yang bertambah itu menunjukkan berkurang juga. Paham ya? Karena sesuatu yang stabil nggak berkurang, nggak bertambah. Paham ya? Dan semua dalil yang menunjukkan iman itu berkurang, menunjukkan bertambah juga. Maksudnya ya, jadi bolak-balik sama aja. Nah, barakallahu fikum wa dzalika at'aful iman. Ya enggak? Itu adalah selemah-lemahnya keimanan, menunjukkan iman itu naik dan turun. Mahfum salah ya? Bertambah dengan berkurang dengan na'am barakallahu fikum itulah iman. Jadi iman itu enggak stabil ya. Perhatikan baik-baik, pelaku dosa besar mukminun naqsul iman. Mukmin tapi berkurang apa? keimanannya. Kita lihat barakallahu fikum, fadala ala anna al-imana yazid wa laysa huwa syai'an wahidan. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah, bukan sesuatu yang satu. Qala ta'ala wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan Allah telah berfirman dan bertambahlah orang-orang yang beriman keimanannya. Wa qala wa yazidullahu alladzi Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Dan Allah telah menambahkan bagi orang-orang yang mereka berada di atas petunjuk dan menjaganya huda, ditambahkan petunjuk lagi. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan petunjuk bagi orang-orang yang menjaga petunjuk tersebut. Karena petunjuk harus jaga, hidayah harus dijaga. Orang sudah dapat hidayah, mengenal Al-Qur'an, mengenal As-Sunnah, beragama Islam dijaga. Kalau enggak dijaga, dikhawatirkan justru apa? berbalik arah. Karena hidayah itu barakallahu fikum, itu semakin dia jaga semakin Allah menambahkan hidayah dan juga apa? ketakwaannya. Nah, barakallahu fikum walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mereka berada di atas petunjuk Allah akan menambahkan kepada mereka petunjuk dan didatangkan ketakwaannya. Nah, barakallahu fikum ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Perhatikan baik-baik pelaku dosa besar, pelaku dosa besar kafir enggak? Kafir enggak? Enggak kafir tapi beriman. <laughs> nah, belum menampung ya enggak masalah. Tapi dia beriman, imannya bagaimana? Imannya keliru. pelaku sebesar kafir enggak? Enggak kafir, tapi dia masih mukmin enggak? Tapi Antum berkurang keimanannya. Caranya gitu, mukmin berkurang keimanannya. Nah, barakallahu fikum enggak masalah ya. Enggak masalah barakallahu fikum yang jelas diulang-ulang. Kita lihat di sini. <clears throat> Fal iman yazidu bit ta'ah, bi ta'at wa yanqusul ma'asi hatta yasila ila misqala misqali dzarratin. Artinya iman itu bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan hingga sampai kepada posisi yang paling kecil, yaitu apa? Naam sekecil biji sawi atau sekecil biji naam barakallahu fikum biji-bijian. Nah, ya. Karena fi haditsil amir, karena fi haditsil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, sebagaimana dalam hadisnya yang berkaitan masalah memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Hadis siapa ini? Antum? Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, namanya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri namanya siapa? Namanya siapa? Apa? Ya antum? Muhammad Sinan. Benar sinannya. Sinannya sudah benar. Siapa namanya? Siapa namanya? Ahsan Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini dihafal ya. Nah, barakallahu fikum caranya kalau ada buku tulis di bagian terakhir nama-nama para sahabat misalkan. Abu Hurairah siapa namanya? Abu Sa'id Khudri siapa namanya? Eh? Abu Mas'ud siapa namanya? Seperti itu. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan nggak ditanya nggak bisa langsung buka ketemu. Paham ya? Buka paling terakhir sudah ketemu langsung. Paham ya seperti itu. Untuk mengingat kembali nggak masalah karena kita sudah beda apa? status. Kita sekarang statusnya para talabatul ilm, para pencari ilmu sehingga yang dihafal nama-nama para sahabat, nama sebagian para tabi'in, bukan nama-nama artis, bukan nama-nama pemain sepak bola. Paham ya? Mungkin kalau pemain sepak bola pada tahu ya, hindari, dilupakan saja itu barakallahu fikum. Tapi nama-nama para sahabat itu diupayakan diingat-ingat terus. Paham ya? Nah, kalau kaos, kaos dia nomor 7 siapa namanya? Tahu biasanya. <laughs> kalau enggak tahu ya alhamdulillah. Biasanya orang-orang itu tahu kalau seperti itu, tapi kalau nama para sahabat mungkin enggak tahu karena ya karena belum belajar tadi itu. Allah mustahil. Kalau antum tahu? Tahu. Allah musta'an. Enggak usah dilupakan ya. Dilupakan barakallahu fikum karena sekarang kita yang kita hafal adalah nama-nama para sahabat, nama-nama para tabi'in atau nama-nama orang-orang saleh. Nah, seperti itu. Abu Sa'id Al-Khudri, siapa namanya tadi? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa namanya? Abu Hurairah siapa namanya? Siapa namanya antum? Antum siapa namanya? Berarti Abu Hurairah siapa namanya? Bin Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nanti kalau tanya yang kedua kali ingat-ingat ya, namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu enggak masalah, diulang-ulang terus kullama takarrar takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat seharusnya. Paham ya? Seharusnya seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika at'aful iman." Jika tidak mampu ingkar mungkar dengan hati, yang terakhir dengan apa? Eh, jika tidak mampu dengan lisan, maka yang terakhir dengan apa? Hati. Maka itu pengingkaran yang paling lemahnya keimanan itu, mengingkari dengan hati tadi itu. Tapi kalau nggak sama sekali bagaimana? Jangan. Itu nanti dikhawatirkan membahayakan keimanannya. Jadi ingkar mungkar tetap ada. Kalau nggak mampu dengan tangan dengan apa di? Lisan. Nah, kalau nggak mampu dengan lisan dengan apa? Hati. Nah, ingkar mungkar dengan hati adalah selemah-lemahnya apa? Keimanan. Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman bin bin Sahr gitu. Bin Sahr. Eh, Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan, dihafal itu ya. Na'am barakallahu fikum. Enggak usah banyak-banyak tapi ingat. Nah, ya, fadala ala anna al-imana yakunu dha'ifan wa yakunu qawiyan. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu bisa lemah, bisa kuat. Wa fil hadis aidan. Di dalam hadis juga al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Keimanan itu kurang lebihnya memiliki sekitar 70 atau 60 sekian cabang. Paham ya? Fa afdaluha yang paling afdalnya adalah ucapan qaul la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha dan yang paling rendahnya imatatul adha 'anit tariq, menghilangkan rintangan, gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batunul iman. Sedangkan haya rasa malu itu cabang daripada keimanan. Syahidnya mana di sini syahidnya? Syahidnya adna wa a'la. Yang paling tingginya apa tadi? Ucapan apa? La ilallah berarti iman bertambah. Yang paling rendahnya apa tadi? Hah? Menghilangkan rintangan dari jalan. Menghilangkan apa? Yang mengganggu enam barakallahu fik aktivitas orang ketika berjalan di jalanan. Enam ya? Apa di antaranya? Menghilangkan apa? Apa? Paku, apa lagi? Kayu, macam-macam intinya yang, yang jadi penghalang. Nah, barakallahu fikum yang jadi penghalang atau istilahnya mengganggu orang lalu lalangnya barakallahu fikum. Nah, Tapi kalau misalkan ada orang dia hari Ahad itu lagi kerja bakti gotong royong, ngecor misalkan. Setelah dicor itu kan kan ada kayu, pelang-pelang ya, palang-palang kayu itu ya, atau melewat, oh, ini ganggu perjalanan ini. Atau gimana? Jangan, itu masih basah. Cor-corannya masih basah itu. Nanti kalau antum hilangkan malah di Nah, ya itu, hati-hati. Jadi enggak sembarangan ya. Jadi ingkar mungkar itu dilihat-lihat, enggak sembarangan. Nah, barakallahu fiikum karena nanti masalah ingkar mungkar ini ada kaidah yang penting yang perlu antum ketahui, yaitu apa? Darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Kami ya? Itu penting ya. Karena kita nggak sembarangan antum misalkan masuk ke kampung orang judi semuanya. Wah, antum gerbek sendirian antum. Grebek tapi sendirian. Mam ya? Enggak boleh haram ini, Pak. Antum mungkin mati situ mungkin. Dihajar nanti. Pengennya apa? Pengennya ingkar mungkar, menghilangkan kemungkaran tapi menimbulkan sesuatu yang afsad yang lebih besar itu dihindari. Paham ya? Karena antum lebih baik antum apa? Nah, barakallahu fikum kalau enggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Kalau dengan lisan enggak mampu dengan hati sudah selamat itu. Paham ya? Jadi situ nanti masuk dalam kategori apa? Darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Kalau perkaranya apa? Kalau mengingkari kemungkaran menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar. Paham itu maksudnya ya? Nah, mata menimbulkan kemungkaran yang semisalnya. Allah musta'an. Jadi jangan sampai keliru ya. Karena nggak boleh kita mengingkari kemungkaran kemudian apa? Ber, berakibat na'am atau dengan kemungkaran. Menghilangkan kemungkaran kemungkaran nggak boleh juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Contohnya apa? Menghilangi kemungkaran dengan kemungkaran. Contohnya apa? Menghilang menghilangi kemungkaran dengan kemungkaran. Contohnya apa antum? Apa? Apa? Nah, itu diantaranya. Sihir mungkar. Orang kena sihir mungkar, tapi dia cara menghilangkannya dengan apa? Datangkan dukun atau sihir putih katanya. Sihir hitam dilawan sihir putih sama aja. Paham ya? Dua-duanya sihir. Karena yang namanya sihir itu apa? Tidaklah terjadi orang belajar ilmu sihir kecuali sudah terjatuh dalam kekufuran Paham ya? Oleh karena itu ketika dua malaikat yang Allah telah utus, eh, yang datang ke Babil, siapa malaikatnya? Eh, malaikat mengatakan, "Innama nahnu fitnatun fala Kami hanya nguji saja. Kami hanya menguji kalian, jangan kalian kufur. Dua malaikat ini siapa antum? Enggak tahu juga, antum? Antum? Antum? Harut wa Marut. Harutu wa Marutu. Paham ya? Itu kalau kasih harokat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, hartu marut ketika nah barakallahu fikum mengajarkan ilmu sihir di Babil tersebut bukan karena sihir itu boleh ya. Tapi karena apa? Karena menguji. Kalau kalian belajar kufur, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanya ujian saja. Jangan kalian kufur gitu loh. Berarti kalau belajar kufur, hati-hati. Karena ilmu sihir itu nggak akan bisa teraih oleh orang yang belajar kecuali melalui proses ritual-ritual yang terkadang apa? masuk dalam kekufuran dan seringnya seperti itu. Seperti menulis apa? Menulis Arab dengan darah haid di dalam kamar mandi. Allah musta'an. Al-Qur'an diinjak-injak. Arab dibulak-balik. Enggak tahu bacanya apa dibulak-balik itu kemudian selempetkan nih saku atau mungkin di sabuk. Intinya nah barakallahu itu jimat-jimat itu ya. Nah barakallahu fikum Allah musta'an. Jadi ini sekedar apa? sekedar contoh bahwasanya jangan kita mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Apa maksudnya ya? Seperti itu ta'am barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya yang terakhir. Fadala ala annal iman fihi a'la wa fihi adna. Ini penting sekali. Maka menunjukkan hadis ini bahwasanya iman itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Paham ya? Ini menunjukkan iman itu naik dan turun, enggak stabil ya. Pendapat siapa tadi yang mengatakan iman itu stabil? iman stabil, Murji'ah. Paham ya? Nah, kalau Mu'tazilah tidak, Mu'tazilah justru apa? Pelaku dosa besar la mu'min wala kafir fi manzilah baina manzilatain. Nah barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza nazakumullah. Kita tutup yang terakhir karena sudah kita singgung terlanjur. Bi khilafil Murji'ah. Berbeda dengan Murji'ah. Ingat-ingat Murji'ah, kelompok Murji'ah ini berbahaya sekali. Ada Murji'atul fuqaha, Murji'atul karamiyah, ada Murji'atul Jahmiyah, semuanya masih mengeluarkan iman itu atau mengeluarkan amalan dari definisi apa? Iman. Allah musta'an. kulun mereka mengatakan al-imanu la yazid Perhatikan baik-baik ini, iman itu enggak bertambah, enggak berkurang. Wa huwa syai'un wahidun. Iman itu adalah sesuatu yang satu, la tadkhulu fil a'mal, enggak ada amalan masuk di dalamnya katanya. Wa inna huwa fil qalb Iman itu yang ada di hatinya ini akan dengarkan seringnya ibu-ibu itu Dinasihati bu ini nggak boleh bu, yang penting kan hatinya mas. Ya nggak? Biasanya gitu kan? Orang-orang awam yang jauh dari ilmu dinasihati gitu, yang penting kan hatinya. Ngerokok-ngerokok seperti ini yang penting hatinya. Paham ya? Kami judi seperti tiap hari yang penting hatinya mas. Hati kami ini jujur sebenarnya. Cuman belum menerima nasihat katanya. <laughs> Allah mustahil. Yang yang, yang ininya seperti itu. Mereka ngandalkan ini. Perhatikan, inama huwa fil qalb Iman tuh yang ada di dalam hati itu. Yang penting antum meyakini Allah ada, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal sudah cukup. Cukup walaupun enggak diucapkan. Itu Murji'ah yang pertama. Murji'ah yang kedua mengatakan enggak cukup, harus diucapkan dan harus diyakini. Tapi enggak perlu amalan. Nah, ini Murji'ah yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga justru diucapkan saja, enggak perlu diyakini. Ya semuanya salah semuanya. Mau Murji'atul Fuqaha, Karamiyah, Jahmiyah, semuanya keliru. Fahada qaulun Batilon bila syak li'annahu bi khilafil adillah. Ini ucapan yang batil tidak dilakukan lagi. Perhatikan baik-baik. Ini adalah ucapan yang batil yang tidak diragukan lagi. Kenapa? Dikarenakan berseberangan atau menyelisih dalil-dalil yang ada. Semua dalil sudah kita lewati, dalil yang menunjukkan bertambahnya keimanan, menunjukkan juga iman itu berkurang. Dalil yang menunjukkan iman itu berkurang, menunjukkan pula iman itu ber Tambah, Jadi jangan sampai keliru ya. Karena definisi iman, definisi iman bismillah diucapkan dengan lisan. Diamalkan dengan anggota badan. Diyakini dengan hati. Bertambah dengan taatan, Berkurang dan kemaksiatan. Bahasa Arabnya. Nutkun bilisan. Wa'tiqadun bil kalb wa amalun bil jawarih yazid bi taati wa yanqusul ma'siyati ahsantum barakallahu fikum itu jangan sampai terlupakan karena sering terulang-ulang kalau misalkan enggak mampu menghafal bahasa Indonesianya bahasa Arabnya tapi yang jelas itu semuanya diupayakan nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah rabbil alamin